Surah Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim قل هو الله أحد Katakanlah Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. الله الصمد Allah tempat meminta segala sesuatu. لم يلد ولم يولد Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.